Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk nggih Pak nggih. Jadi gue wis payah mari nggih Pak nggih. Kulo tepak sanes mau itu hasanah. Mulian hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah wa tadabu ila amma ba'd segenap para habaib khususnya Al-Habib Abdul Rahman Barba mudah-mudahan para habaib ini senantiasa dimuliakan oleh Allah diberkati diridhai oleh Allah mudah-mudahan diberikan panjang umur sehat walafiat selamat dunia dan akhirat dicintai oleh Allah dan dicintai oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW amin ya rabbal alamin segenap para kiai para asatid khususnya Fatihul Majlis Kiai Abdul Rahman Abdul Rahim Asyadi yang mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada beliau Allah berikan kesehatan walafiat sehingga bisa memimpin majelis maulid Riyadul Jannah ini amin ya rabbal alamin para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan kaum muslimat umat kanjeng besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jamaah majelis riyadil jannah yang mudah-mudahan lulan panjenengan sedanten senantiasa dirahmati oleh Allah amin diberkati oleh Allah diridhai oleh Allah diampuni oleh Allah dosa-dosa kita dan Allah tutup akhir kehidupan kita dengan husnul khatimah amin dan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Iblam bi Fatawa A'immatil Islam haula maulidihi alaihi salatu wassalam yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani di mana di dalam kitab itu disebutkan Said Muhammad Al-Maliki menceritakan bahwasanya ayahnya Said Alwi Al-Maliki berkata, "Ayahku Said Abbas Al-Maliki itu pernah diundang ke Baitul Maqdis ke Palestina. Ketika diundang di sana hanya untuk menghadiri acara Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika beliau Said Abbas Al-Maliki menuju ke Baitul Maqdis, Palestina, beliau hadir di majelis itu tepat malam 12 Rabiul awal. Ketika sudah hadir, enak-enak hadir, ada kejadian yang luar biasa. Apa kejadiannya? Ada orang tua berdiri di majelis itu mulai awal sampai akhir majelis. Padahal semuanya sudah duduk. Sedanten enggak tapi tiang singkun pun sepuh mulai pertama majelis hadir pertama majelis sampai akhir berdiri sampai orang-orang heran bahkan Said Abbas Al Maliki sendiri heran ada apa dengan orang ini mulai pertama kok berdiri sampai akhir selang buyar itu majelis dipanggil orang ini Baik Fulan, kenapa Anda mulai pertama hadir di majelis ini sampai akhir Anda ini berdiri ada apa? Ya Habib, ini nadar saya. Nadar untuk berdiri di maulid ini. Kenapa demikian? dia? Dulu saya pernah hadir majelis maulid semacam ini. Ketika fi mahalil diam, semua orang berdiri untuk takdiman di Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Pemasalahan Muhammad untuk menghormati kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semua orang berdiri, saya nggak berdiri. Kenapa? Karena saya punya etikot, punya keyakinan. Ini mahalul qiyam berdiri dono dalili. Dono dalili asai ain. Sehingga apa? Saya nggak berdiri. Lalu apa yang terjadi? Ya saya nggak berdiri, semua orang berdiri. Saya nggak berdiri mahalul qiyam. Tapi malamnya ketika saya tidur, eh saya mimpi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ala Muhammad saya ngimpi lihat Rasulullah datang orang-orang semua menyambutnya dengan tolak al-badru saya bersama teman-teman saya waktu itu duduk Rasulullah lewat di depan saya teman saya berdiri semua dari duduknya berdiri semua untuk menyambut Rasulullah eh saya mau berdiri tidak bisa Allahumma misalnya ala Muhammad saya mau berdiri tidak bisa Rasulullah lewat di depan saya lalu mengatakan anta la tastati al-qiyam kamu tidak akan bisa berdiri wa anta mukit dan kamu lumpuh Allahumma shalli ala Muhammad ini di dalam mimpi dia bangun dari tidurnya sudah mukit dalam keadaan lumpuh tidak bisa berdiri sekali Allahumma shalli ala Muhammad lalu dia nangis lalu mengatakan saya nadar Seandainya Allah berikan kesehatan walafiat kepada saya, kembali sehat, bisa berdiri, bisa berjalan lagi, saya akan berdiri di majelis maulid mulai awal sampai akhir. Allahumma salli ala Muhammad. Allah berikan kesehatan, dia bisa berdiri, dia bisa berjalan. Nah, pada saat ini ya Habib, saya mulai awal dari majelis dan sampai akhir saya berdiri. Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, dari kisah yang nyata ini, ini kisah nyata, bukan digai-gai. Engko sing delok TV iku ora dipintir-pintir ukara iku critane digai-gai. Iki sing cerita iki hadis. Said Alwi Al-Maliki, Said Abbas Al-Maliki, Said Muhammad Al-Maliki. Mosok mereka bohong goro. Bukan potongane. Lek potongane sing goro-goro iki sing delok-delok sing gak percaya mek maulid. Biasa ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak mungkin mereka goro karena mereka ini anti goro. Muhadid ucapannya selalu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama gala Rasul selalu begitu. Nah, dari apa yang diceritakan ini kita bisa mengambil ibroh pelajaran. Ternyata majelis maulid sing koyo ngeten iki disenengi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad yang hadir di majelis ini insya Allah disenangi Rasulullah SAW ternyata majelis semacam ini diridhoi oleh Allah dan kajeng Nabi Muhammad SAW Muhammad ternyata majelis ini majelis baik majelis bener sing gak bener sopo sing gak seneng maulid sing gak bener itu sing gak seneng maulid ono majelis kayak ini cekat cepot cekat cepot tapi ini gak seneng oh kumpul-kumpul oh kumpul cekat-cekot, Saya takut orang yang tidak seneng dengan majelis maulid ini yang hatinya cekat cekat cekot. Kenapa hatinya cekat-cekot? Iya, wis dilarang maulitan, wis gak oleh maulitan. Pakai dalil, seribu dalil. Tambah entek, tambah wakil. Iya, tuh jana kita tambah wakil. gimana apa Tambah ngeluh, Makanya hati ini cekat, cekot, cekat, cekot. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak ngantuk, gih. kurang lima menit lagi ya apa terus apa ya apa Masalah Allah Muhammad Majelis ini majelis yang baik Ya Kenapa saya katakan majelis ini majelis baik Yang enggak baik itu yang enggak mengatakan Oh majelis ini kok perfect Bid Abdullah Hasan Saya jelek Ya Allah Saya khawatir orang yang ngomong kayak gitu yang kayak gitu yang enggak suka maulid itu saya khawatir gak dicin, gak senengi kan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya khawatir Rasulullah menjauh dari dirinya, tapi berhubung sampai umat Nabi Muhammad, kita ini masih diajarkan untuk husnudon katanya. Untuk baik, kita doakan orang-orang yang gak senang maulid dapat didaya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dapat taufik. Amin. Sehingga nantinya bisa hadir dengan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli Muhammad majelis ini baik. Dalam kitab Al-Iqlam itu Syed Muhammad menyuplai Imam Syafi'i itu mengatakan hadis ini baik. Apa kata Imam Syafi'i? Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a lahum makanan wa amila ihsanan. soro sababan li qira'atihi ba'athahu Allah yaumal qiyamah ma'as-siddiqin wasyuhada wasalihin hatta yarsu'atu ma'as-siddiqin wa syuhada ma'as-siddiqin yakunu fi jannatin na'im. Kata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk hadir di suatu majelis Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wahayya alahum makan. Dia bingung, dia sibuk sendiri menyiapkan tempatnya untuk jamaah supaya bisa membaca Maulid Nabi Muhammad SAW. Wa ihsan, wa amila ihsanan, dia berbuat baik, dia siapkan tempat, dia siapkan konsumsi dan sebagainya. Kemudian dengan sebab itu mereka kenal Nabi Muhammad SAW. Mereka baca Maulidun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang berbuat semacam ini mengumpulkan jamaah untuk baca Maulid. Ba'atullahu yaumil kiamah Allah akan bangkitkan nanti pada hari kiamat ma'asidikin dengan para sidikin wasyuhada para syuhada wasolihin para solihin yakunu fi jannatin na'im dan dia berada di surga na'im Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ini yang yang yang panitia-panitia yang ngumpul-ngumpulkan yang SMS SMS hadiru hadiru di majelis ini itu insya Allah masuk kalamnya Imam Syafi'i ini mengundang surga ini Gusti Allah amin amin ya Rabbal Alhamdulillah Imam Syafi'i sendiri lo ngomong tuh api majelis ini Lho kok ono safi sukun? safi ngaglik. Ngomong gak genang majelis ini. Lah wis mencelek ah. Imam Syafi'i sendiri lo ngomong bagus. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis yang penting karena ini waktunya dibagi katanya. Yang penting kita yang hadir di majelis ini mudah-mudahan kita dapat ridho Allah. Amin. Dan ridho Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal atau jana ini bukan satu malam Minggu toh maulidnya. Bendino maulid, Orwell Cover itu maulid. Luar biasa walau anna amilna kulla hinin maulidan li Ahmada kana wajib. Walaupun maulid dilakukan setiap hari itu wajib hukumnya itu dalam kitab kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau kita buka syarh suduh kitab Syahul Sudur 200, halaman 203 karangan Imam Imam Masyuti. Di sana ada sebuah hadis begini bunyinya, Anil Wajidi dari Al Wajidi. Kala kahanan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada abi Uhud fi kulli haulin. Allahumma misalnya ala Muhammad. Adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu setiap tahun menziarahi para suhada yang gugur di medan perang Uhud. Setiap tahun. Wa idza balagha sya'ba rafa'a sautahu fayaqul. Kalau Rasulullah sudah sampai suatu tempat namanya Syaib, itu Rasulullah mengangkat suaranya lalu mengatakan, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ugbad dar." Salamun alaikum bima sabartum Fanikma ugbad dan selamatan kesejahteraan untuk kalian wahai orang-orang yang mati syahid di karena kesabaran kalianlah keberkahan kesabaran kalianlah sekarang kalian berada di suatu tempat yang begitu indah alam akhirat Bismillah alam Muhammad Tuma ja'a Abu Bakar Tuma Abu Bakar radhiyallahu anhu yaf'alu mithal dzalika. Sayyidina Abu Bakar melakukan setiap tahun ziarah ke Uhud. Tuma Sayyidina Umar ibn al-Khattab thumma Sayyidina Uthman ibn Affan akhrajahul Bayhaqi coba kita lihat dalam dalil ini bahwasanya Rasulullah setiap tahun itu no berdoa mendoakan mereka para orang-orang yang mati yaitu para syuhada Uhud setiap tahun Sena Abu Bakar begitu juga Sena Umar begitu juga Sena Utsman begitu juga setiap tahun setiap haul mendoakan Berarti ini dalilnya haul. Gimana buatan? Tuh yang ngantuk kan? Gimana buatan? Gimana buatan? Mohon maaf. Walaupun nempel tembok enggak ya, mawon. Ini dalilnya haul ini. Nah kita kumpul ini enggak layu khalifah syariah. Tidak menyimpang syariat. Bahkan kita mendoakan setiap tahun untuk arwah-arwah kita, arwah guru-guru kita, bahkan rohnya Kiai Haji Mutakin. Perhatikan sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Mudah-mudahan diberkahi oleh ya Allah. Amin. Amin. Berarti hol ini bener. Gimana apa Sehingga Saya nggak bener sobo. Saya nggak seneng hol. Saya nggak bener apa? Wong saya nggak seneng dungak wong tua nih. Olah apa dungak-dungakno wong tuwa niku ya apa? Berarti anak mencelek ini. Wong tuane mati gak tau didungakno ki ya apa? Gak benar ini. Gimana ya badan? ta? Allahumma Muhammad. Hal ini dianggap baik, bukan hanya doakan saja tapi ono tahlilan, mak. Dikir kepada Allah. Sampai rap sejarah tahlil. Sejarah tahlil kalau kita membuka membaca sejarah ulama-ulama dulu punya kitab itu ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Pada masa-masa dahulu, pada masa Islam baru masuk ke Indonesia. Coba kita lihat perjuangan ulama dulu. Itu pada masa Islam baru masuk ke Indonesia. Mereka kalau ada orang yang mati meninggal dunia kepaten, tonggone kepaten. Datanglah para sahabat, para kerabat, para teman untuk datang kepadanya mengucapkan ikut duka cita. Mereka kumpul-kumpul di rumahnya orang yang kepaten tadi itu. Wiritan, baca yasin, enggak. Apa? Ucutan. Remian. Bahkan masih mabuk. Itu dulu. Juhala dulu. Ini menjadi ulama-ulama waktu itu, kiai-kiai waktu itu prihatin dengan keadaan tersebut digiring mereka dimomong secara sabar secara halus dikandani bahwa oh, saya diajari kalau ada apa itu orang yang kepaten kayak begini nih, ojo ujutan, ojo meyasin, ojo nutani. Pemusal ala Muhammad supaya seneng sing hati diajari tahlil nah sampai mereka kebiasaan tahlil lek wonten tiang pecah mesti bocah yasin mesti tahlilan sampai sekarang berarti hebat jasanya para ulama dulu itu perjuangan para ulama itu hebat gimana ya nabatan kita harus berterima kasih lo saiki lo ono sing anyar-anyar kelompok anyar-anyar anyar ahlul bidah dalalah sejak macam neraka menginginkan untuk dihapuskan tahlil ini. Ya apa ini? Cek tas wis ngomong hancurkan aja tahlil, lenyapkan aja. dosa saiki lo leo ono umat tidak ditahlili, ya apa? Ini ya apa itu? Terus no, meneng ngono delok-delokan. Tengar-tengeran No. Eh? Dosa itu, Pak. ulos pernah menjumpai orang ini mati, bapaknya mati. Terus wong-wong kampung itu teko, kepingin nah lili, kepingin nyasini. Kejadian nyata ini. Tapi tidak mau, tidak tidak mau, keluarganya tidak mau, jangan, alirannya nggak beda, areanya nggak sama. Sini aliran kenceng, situ menggok titik Nggak sama. Ya sudah, orang kampung pulang. Kemudian ketika paginya dikubur malamnya seharusnya kan ditahlili. Gimana, ini enggak kerabatnya datang, temannya datang, ucutan. Lu balik nang meneng juhalak biyen. Balik senang budu-budu biyen. Naudzubillah min. Allahumma misalnya ala Muhammad. Oh iki lho. Pentingnya tahlilan. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Ada yang mengatakan enggak usah tahlilan. Tahlilan itu khalifah syariah. Menyimpang dari syariat. Kok bisa ngono itu? Karena di dalam tahlil itu ono mentransfer pahala mentransfer pahala, memindahkan pahala dari orang yang hidup ke mati. Itu yukhalifu syariat. Sudah menyimpang dari syariat itu. Dan sampai itu. Loh ya, ini keliru sudah. Tahlilah ngirim doa kepada dari hidup kepada yang mati gak sampai keliru. Empat madhab termasuk Imam Syafi'i dan Syafi'iyah pengikut Syafi'i kalau baca Quran dihadiahkan kepada orang mati, baca Wiri dihadiahkan orang mati. Terus dungo, Allahumma ja'al tawabah hadha atawabal hadal Quran wa ma sabahna wa ma salaina ila fulan. Itu muktamad semuanya mengatakan tidak ada khilaf sampai kepada orang yang meninggal. Allahumma sholli ala Muhammad. Pelajari itu. Bahkan kalau kita buka suka buka kitab Ar-Rum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah buka sunan atau mudi dibuka menolo lho ojo kuping kok ngaji ini belum selalu Muhammad apa Abu Hurairah mengatakan sami itu Rasulullah SAW ya bu aku pernah men, pernah mendengar Rasulullah mengatakan kita solaitum alal mayit fa'aklisul lahu doa lekon nyolati mayat sing ikhlas kamu mendoakan mayat tersebut lu ini disuruh oleh Rasulullah agar yang hidup itu yang nyolati mayat itu doakan apa mayitnya berarti kan doanya orang hidup sampai dia nawatan sampai kalau anda mengatakan doanya orang yang hidup gak kanggo gak sampai nawa mati lo salatmu dewe lo isini tunggu dia nawatan Allah mengfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an doa Allahumma Muhammad menunjukkan sampai ojo tahlilan apa di kono iku ana pemborosan. Pemborosan bagaimana? Ngekei imangan, ngekei berkat, gedang, apem kepada orang-orang kaya. Pemborosan. Lu perlu diketahui yang hadir tahlil kebanyakan orang miskin daripada orang kaya. Justru orang kaya itu diwakil no sing akeh. Dia napa Perlu diketahui masyarakat muslimin Rasulullah itu pernah mengatakan dalam satu hadis. Ani bin Umar radhiyallahu anhu hadis sahih Bukhari Anak rojulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laki-laki pernah bertanya kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW ayul Islam khair ya Rasulullah ajaran Islam yang paling bagus itu apa ya Rasulullah Rasulullah menjawab qala tutim butuh apa sudah kombi panganan ya ono panganan tuh di majelis tahlil itu ngasih makanan ngasih berkat sudah kok yang paling bagus Allahumma sholli ala Muhammad Nyimpang nggak dari ajaran Rasulullah? Pak, nyimpang nggak? Boten. Boten nyimpang. Lalu apa? Watakra'u assalam alaman man arafta wa man lam ta'rif. Sampaikan ulu salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Bawang selala Muhammad. Ini kita lakukan. Kita kalau ketemu siapa saja yang tidak NU, kita salam Assalamualaikum. Itu ajaran kita. Dia nabatan. Dia nabatan. Lah iki ono wong pacule takwa. Jenggote gembel. Yo celono, celana. Bathuke ono irenge, kaken sujud. Papasan tepak aku di papasan. Assalamualaikum. orang dijawab. Malah dipendeli ya awakane Kenapa enggak kenal? cari ini apalah hadis. Tapi kok gak meratakan hadisnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gini dan Hati-hati masyarakat muslimi Sallallahu ala Muhammad. Yang terakhir. Terakhir. Oke. Okay. setengah siji pak setengah siji pak Umsulala Muhammad ini Kiai Mutakin ini abahnya Kusirul mudah-mudahan Kusirul diberikan panjang umur sehat walafiat amin ini Kiai Mutakin ini ini temannya abah saya waktu mondok di Siwalan Panci. waktu itu kiainya Kiai Abdullah kecamatan Bujukan, Oke. itu yang abah saya yang buat bubuk dia itu bubuk abah saya buat bubuk di tempat orang tua dia mutakin sama abah saya saya tanya sama mbak saya ya opo mbak ya opo profil kiai mutakin kiai mutakin ku alim le oh iya pak kiai mutakin ku ahmi ahmi nah kiai mutakin itu tawad kenceng api kamu selalu Muhammad kamu selalu Muhammad mudah-mudahan Gus Irul bisa niru nanti amin dan semua kita bisa niru mudah-mudahan kiai mutakin ini termasuk apa yang di dalam surah Ali Imran ayat 7 warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum bil ilm kullum min indi rabbi indi rabbina warasikhuna fil ilm mereka yang ilmunya mantap yaquluna mereka berkata amanna bihi kami beriman dengan ayat-ayat mutasyabihat semua dari sisi Allah siapa rasihuna fil ilm orang-orang yang mantap ilmunya an Anas radhiyallahu anhu qala qala suila Rasulullah SAW anil rasikhin Rasulullah ditanya tentang siapa rasikhin Sinten rasikhin itu ya Rasulullah. Orang yang mantap ilmunya. Fagala maka Rasul mengatakan. Man barat yaminu. Kalau sumpah itu sumpah itu bagus. Sumpahnya benar. Tak pernah melanggar sumpah. Wasadakal lisanu Jujur lisannya. Wastaqamat kalbu. Hatinya kencang. Takut kepada Allah khusyah, penuh khusyah, tawadu, ikhlas. Allahumma salli ala Muhammad, mahabbah kepada Allah. Wa afa farjuhu, wa afa batnuhu wa farjuhu. Wetenge itu dijogo dari barang haram, kemaluannya juga dijaga dari perzinaan. Wa tiga minal minal rasikhina nafil ini Kata Rasulullah, itulah orang-orang yang ini Allahumma salli ala Muhammad, kita hayati ini orang yang mantep ilmunya ternyata wastongkoma kolbuhu hatinya itu lurus. Takut kepada Allah, takut sing haram, sing subhan. Terus ikhlas. Ini kayak mutak ini termasuk ulama-ulama yang ikhlas. misalnya selalu Muhammad. Kalau nggak ikhlas nggak akan mati di Mekah. Gimana badan? Ulama yang nggak ikhlas ikhlas ya mati paling yang di ngagli, di sukun, main mati. Gimana badan? Ikhlas. Orang sing api. Sallallahu Muhammad. Saya, saya ini orang awam yang suka ceramah-ceramah ini, apalagi siapapun pedari, Kudu iso niru ulama-ulama sing ini sing ikhlas ikhlas. Supados nopo omongan yang disampaikan itu mlebu nang ati. Nggih napa ten? Kudu mlebu kuping kiri, metu kuping kanan, mlebu kuping kanan, mlebu kuping kiri, metu kuping kiri. Kudu sing ikhlas. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ingin gak mun saya ono dah iki iso ngomong ngene gayae lho khotbah ngene. Macem-macem. Kulo prihatin. Pak, Bu, sing ngomong di ngajengi sampean iki sarung iki BHS. Regani sak juta limang ngatus. Lek sarung sarunge stok es regani sak juta limang ngatus. Lek nih rong ngatus pantes ora pantes. Kok isu ngomong kayak ulu, kok gak isi gini apa kan kok gak i kok gak isi berarti gini kan dai golek duit gak bisa didapatkan ikhlas Ini model-model dai sekarang ada meneng Sallallahu Muhammad ada meneng sih ngomong ini aku mari diundang di kono mari toko Kalimantan, toko kini, toko kini, mari kono jujuk kini. mari kono nang Kalimantan meneng, nang kono mana, nang kono. Berapa apa kau cerita? Gimana Yen Undangan kula mari kono patung diundang mereka, mana diundang pola apa. Dudune iku lho kau sombong kan. Gimana mboten? Ora ikhlas. Ono meneng. Ono meneng Bapak sing krungu babas sing cekot-cekot ya bapak. Tak ngurus. Gimana mboten? Iki lek gak disampaikno terus-terusan. Terus-terusan. Ono meneh sing ceramah ngomong ini. Aku lek di Kalimantan dibayar 2 juta. Kira-kira dek ini dibayar piro? Loh, innalillahi wa inna rajiun. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa ma apa bisa apa pantas orang-orang kayak gini digolongkan dengan orang-orang yang mutakin seperti kayak mutakin? Orang Apakah pantas dia dikatakan rasikhuna fil ilm? Orang makan bahkan dikhawatirkan orang-orang yang semacam ini masuk sabdanya kanjeng Nabi Muhammad SAW wahul Bukhari innallaha yu'ayyidu hadatin birrajulil fajir sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan laki-laki yang fajir kau fajir nggak dia ngajar agama dia mendalil hadis, dia mendalil Quran, dia berdai, tapi mlebu neraka. Mlebu. Apa? Dia iku mau. Tak ikhlas. Allahumma sholli Muhammad. Hati-hati, hati-hati dai-dai saiki hati-hati. Sallallahu alaihi Muhammad. Setuju nggak aku ngomong ini? Kok dikuring rasani? Iku ceramahnya ekstrem itu. Mang setuju mang duburi ngrasani. sampai iki. Ya. Setuju nggak saya ngomong kayak gini? Yes. Kalau setuju alhamdulillah. Ojo sampai diulangi dai ini. Ya. Kasihan, kasihan si muda. Si muda mau pelarat tidak bisa cerita di Oh, si kanan utang-utang, gaya-gaya salaman di utang nah ini gak gak, gak entos begini eh ikhlas ikhlas mana gusti Muhammad Muhammad sampai terkenal dengan dai komersial di omai itu taripi kalau lokal satu juta kalau luar Surabaya 10 juta kalau Kalimantan 5 juta lek disusul telung juta gak disusul lima juta innalillahi wa peroleh tak sampai ini ah, ono tarif tarife ya ini ida ida kayak gini gitu sudah benar Om Salala Muhammad hati-hati hati mangu terang loh ibu mangan sing subat mangan yang haram rokok rokok kira boten tak peduli sopai ae ustad ustaz iku dai lek mangan sing sobat, mangan sing haram neraka kanjeng nabi sendiri yang mengatakan bahwanya siapa yang di perutnya itu ada barangnya haram fanaru auladi Dia napa dia lebih rokok Allah alaihi Muhammad hati-hati aku sih ngomong butuh boleh kapi ngono enggak aku makan mewakili lugu-lugu sini sendiri Wong awam padha ae. Gino wadan. Cuma saya beriha. Lek ulama ini tidak umatnya e hancur. Nggih. Umat itu e bener krono ulama itu e bener. Bener. Lek ulama gak bener. Umatnya ikut apa? Gak bener. Allahumma sholli Muhammad. Tapi ini gak kabeh. Hanya orang-orang tertentu saja. Nggih. Paham nggih? Mustahil kanjeng Nabi itu kalau baca sama, il ini kita baca il itu Rasulullah nggak tahu leh guyu nggak tahu nggak tahu kudu pak guyu kok nonton telu pak ono tabasum senyum terus ono obdehik dohik dohik itu guyu tapi suaranya cilik dibuka kelihatan giginya suara gigi itu dohik ono koh kohah hei. ala Muhammad. Berarti Rasulullah tidak pernah kok kok pak tak tak hehehe ono tersenyum. Rasulullah tersenyum. Lek wis Rasulullah itu nemen ketok wong lucu. Guyu gak kuat ditutupi kanjeng Nabi. Mulutnya yang terhormat itu ditutupi supaya gak keluar suara. Gitu, kalau nyuntuk aja berarti langsung. Kok kakak kakak itu makro satu makro. Apa mana mari ceramah? Tambah rusak. Gimana badan? Gimana badan? Hati-hati. Saya nggak nyindir siapa-siapa, nyindir sampean dong. Ojo kok kakak. kakak Karena kalau mau ngikuti kajeng Nabi, ya tersenyum. Enggak, hehehe. Engkau pas mati mati dicabut. Hehehe. bahaya. Tak iso ngomong lain ilaha illallah. Hehehe. rokok, ho. Entek kon. ngomong sedala Muhammad. Wis iki hai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di barokah amin. Oke, okay? mudah-mudahan kita diampuni dosa kita oleh Allah. Siapapun yang lihat tayangan ini saya minta mohon, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf yang sudah besar sampean yang tidak sepaham dengan saya, dengan kita, yang bukan NU, sampai cek dulur kita. Gino betul? Sampean umat Nabi Muhammad, do saudara kita yang kita berdoakan, kita doakan mudah-mudahan sampean diberikan panjangkan umur, di dirahmat barokah ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin dan mudah-mudahan yang di majelis ini para habaib dan semuanya para kiai, para asatid, semua para hadirin selalu senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya orang awam saya nggak ngerti apa-apa mohon maaf yang sebisa besarnya wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Jazakumullah Ahsan Jazak Kami ucapkan terima kasih Wadah Hasanah akan sampaikan oleh Panjenengan Haji Salim Nur Walaupun didengarkan rasanya pahit, pedes, hukum dadi tombo. Amin. Jadi obat bagi siapapun yang mendengarkan dan melihat daripada tayangan ini insya Allah mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin.